Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Melanjutkan sedikit uh, biografi singkat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah Terakhir kita sampai pada penyebutan sifat fisik dan kepribadiannya Disebutkan bahwa beliau termasuk orang yang diberi oleh Allah postur yang bagus kalau berbicara jelas suaranya bagus demikian pula disebutkan kasirat ta'atur disebutkan oleh yang lainnya beliau banyak memakai minyak wangi hayuban seorang yang berwibawa. La yatakallamu illa jawaban. Beliau tidak banyak bicara. Berbicara seperlunya itu pun kalau misalnya menjawab pertanyaan. Wala yahudu rahimahullah fi ma la ya'ni. Dan beliau tidak tenggelam dalam obrolan yang tidak bermanfaat. Ini juga di antara insyaallah taala ciri-ciri orang yang baik tidak banyak bicara kecuali yang manfaat karena yang namanya ucapan manusia itu akan dicatat tidak dibiarkan sia-sia sehingga karena memang ucapan itu dicatat sementara seorang sering berucap maka akan sering terjatuh ke dalam kesalahan. Orang yang banyak ucapannya akan banyak kesalahannya. Orang banyak salahnya berarti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya Anda tahu sendiri seperti apa. Waliyahdubillah. Ini diantara sifat kepribadian Abu Hanifah. Dari sisi fisik bagus, sisi batin juga ya bagus, Kemudian beliau seorang yang sangat mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengetahui jasa para pendahulu, karena beliau hidup di lingkungan yang berbagai kelompok ada. Kufa itu pusat berbagai macam kelompok itu ada di sana. Syiah di sana pusatnya. Khawarij ya para teroris di sana pusatnya. Kemudian juga Qadariyah, kelompok yang tidak meyakini adanya takdir pun di sana. Berbagai kelompok sesat ada di sana. Tapi subhanallah dia hidup di daerah seperti itu. Allah selamatkan. Lurus akidahnya. Benar prinsipnya. Ya. Makanya ketika Abu Hanifah berjumpa dengan Imam atau di Mekah, Imam atau ibn Abi Rabah bertanya kepada Abu Hanifah, Min aina anta? Dari mana kamu itu? Artinya ini baru bertemu sehingga orang butuh kenalan. Min aina anta? Kultu min alil kufah. Kata Abu Hanifah saya dari daerah Kufah. Padahal Kufah Mekah itu berapa ya ribu kilo kita nggak ngerti jauh sekali. Ya. Melancong dari Kufah ke Mekah menimba ilmu dari atau Ibn Abi Rabah. Kata Abu Hanifah saya dari Kufah. Berkata Imam atau apakah anda berasal dari daerah yang orang-orangnya berpecah belah, yang orang-orangnya itu berkelompok-kelompok, saya mengatakan, ya. Maka Imam Atta bertanya, terus kamu dari golongan mana? Saya kata Mbak Hanifah, saya dari golongan yang tidak mau mencela generasi awal umat ini. Saya dari golongan yang beriman dan takdir dan saya bukan dari golongannya mengkafirkan orang dengan sebab dosa. Maka Atha ibn Abi Rabah mengatakan, "Arafta falsam." Kamu telah berilmu, kamu telah tahu, pegang ini. Artinya, kamu sudah bagus. Benar kamu ini. Karena dia hidup di daerah yang di situ pusat orang-orang yang kebiasaan mereka mencerca, mencela para sahabat Nabi. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Nauzubillah, para sahabat dicerca. Dia hidup di tempat seperti itu. Tapi walhamdulillah beliau tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang menyimpang. Juga dia hidup di daerah Khawarij. Para teroris di situ banyak. Namun dia di mana di antara keyakinan Khawarij adalah mengkafirkan ya sesama muslim yang melakukan dosa besar. Bahkan ada kelompok khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa kecil. Demikian pula Abu Hanifah berangkat dari daerah yang penduduknya banyak yang tidak bersih dengan takdir. Jadi ada kelompok Qadariyah yang mereka mengatakan segala sesuatu terjadi tanpa takdir dari Allah. Alhamdulillah beliau diselamatkan dari itu semuanya dan ini nikmat dari Allah. Ketika seorang melihat orang menyimpang, ketika seorang melihat ada sebuah kelompok atau orang menyimpang dari jalan al-haq, maka setidaknya ada dua sikap yang dia ambil. Yang pertama, sikap bersyukur kepada Allah bahwa Allah selamatkan dia dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Kedua adalah sifat belas kasihan. Kasihan ya mereka-mereka kok bisanya menyimpang dari jalan lurus. Kasihan mereka itu kok ya terjerumus ke dalam penyimpangan. Kemudian sikap yang ketiga adalah al amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tahu kalau itu kejelekan ya berusaha untuk mengingkari. Ya, mengingatkan umat dari bahaya kemungkaran tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Laisa li ahadin ayyaqula bi ra'yihi ma'a kitabillahi ta'ala wala ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ma ajma'a alaihi sahabah." Tidak boleh seorang memegang pendapatnya kalau di sana sudah ada ayat Al-Qur'an, sudah ada dalil yang bertentangan pendapat tersebut. Demikian pula tidak boleh seorang berpegang teguh dengan pendapatnya kalau ya sudah datang dalil dari hadis. Demikian pula kalau sudah ada ijma kesepakatan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dan mengagungkan ijma kesepakatan para sahabat dan inilah agama di saat dalil bertentangan dengan pendapat kita maka kita ya tinggalkan pendapat kita kita ambil apa yang ada pada dalil tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah karena Abu Hanifah seorang yang luas ilmunya sehingga banyak dari penguasa melirik kepada beliau. Namun sayang orang yang diliriknya ternyata tidak mau. Berapa kali Abu Hanifah ditawari jabatan strategis belum menolaknya. Bahkan terakhir menjelang wafatnya beliau ditawari untuk menjadi apa? kodi, Menjadi hakim. Sebuah jabatan yang sangat bergengsi tentunya. Namun Imam Abu Hanifah menolaknya. Khalifah Al-Mansur memanggil Abu Hanifah untuk dijadikan sebagai hakim, sebagai kodi Maka Abu Hanifah tidak mau menerima tawaran tadi. al masur semacam marah. Saya bertanya, "Atarghabu amma nahnu Apa kamu nggak suka dengan apa yang kami ada padanya? Kamu nggak suka dengan kuasa saya? Faqala la asluh. Kata Abu Hanifah, saya nggak cocok menjadi qadhi, saya nggak pas. Nggak bisa. Qala kadzabta. Kata Khalifah Mansur, dusta kamu. Jawaban dari Mansur ini justru dari senjata. Kalau saya dituduh dusta, bagaimana pendusta menjadi apa? Hakim. Apa boleh? Hakim itu orang yang apa? Pendusta. Hakim itu orang jujur, terpilih, ya kan? Ya, e, apa namanya? Terpilih secara kepribadian. Kata Abu Hanifah, wahai Amirul ini, anda sendiri telah menghukumi kalau saya agak cocok. Anda sendiri mengatakan saya pendusta berarti kan ya namanya orang berdusta atau berdusta kan tidak apa cocok menjadi hakim bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Ibnu Hubairah juga menawarkan jabatan sebagai kodi ternyata Abu Hanifah menolak dicambuknya sebanyak 110 cambukan Nah, apa ada? Kalau zaman sekarang orang berebut menjadi hakim agung ya kan? Wah saling gasak-gasakan, saling apa sikut-sikutan. Ini jabatan datang. Yang kalau itu dipegang, insya Allah akan dibantu oleh Allah karena dia tidak ambisi pada jabatan, tapi ini tidak. karena apa Disebut dalam hadis, "Man ju'ila qadiyan faqad dubiha biha risikin. Barang siapa yang diposisikan sebagai hakim, berarti dia telah disembelih tanpa dengan pisau. Karena hakim ada tiga. Dua di neraka, satu di sorga. Kan ngeri sekali. Adapun hakim yang masuk neraka ada dua jenis. Yang pertama, itu hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohan. Maka dia masuk neraka. Karena dia bukan orang yang berkompeten. Bukan orang yang patut menghukumi kemudian menghukumi. Yang kedua, seorang hakim yang dia tahu yang hak ini yang batil ini namun dia justru memenangkan yang batil maka hakim seperti ini masuk neraka kemudian yang ketiga adalah hakim yang ngerti yang hak kemudian dia memutuskan dengan yang hak makanya jabatan sebagai hakim jabatan yang paling ngeri kalau anda orang biasa kemudian ada orang ngasih pisang satu tundun terima saja tapi kalau ada kamu jadi hakim, ada orang ngasih motor, jangan diterima. Haram itu. Karena apa? Itu bisa jadi jembatan ya untuk riswah. Menyogok agar hakim tadi ketika mengabah ketika orang ini ada masalah, kemudian hakim tadi akan me, memenangkan perkaranya. Makanya Rasul mengatakan man ju'ila qadiyan faqad dubiha bighairi sikin Barang siapa yang dijadikan sebagai qadi, sebagai hakim, berarti dia telah disembelih tanpa dengan pisau. Artinya, apa yang dimaksud dengan disembelih? Kalau binatang disembelih kan berarti mati. Berarti orang kalau dijadikan hakim, kalau dia nggak hati-hati, yang akan mati adalah agamanya. Ini jabatan yang sangat basah sekali. Untuk mendapatkan apa? dunia itu luar biasa di sini. Jabatan yang sangat apa? Ya, basah sekali yang orang ya sangat mudah untuk mendatangkan harta dengan cara-cara yang haram. Ya. Abu Hanifah dicambuk sampai 110 kali. Karena dia tidak mau menjadi hakim bayangkan. Nah sekarang orang sampai ya mengeluarkan biaya banyak untuk menjadi hakim ternyata nggak jadi ini ditawari bahkan disambut. Bukan tidak sakit, tapi dia memikirkan kesedihan ibunya, maka sakit pun terasa apa namanya berkurang. Sudah seperti ini alimnya tidak lupa dengan bagaimana nasib orang tuanya. Ketika dia dicambuk, tentunya sakit manusiawi, tapi itu akan terasa ringan ketika dia mengingat bagaimana kesedihan dari ibunya. Menunjukkan bahwa salah umat ini pendahulu umat ini sangat sayang kepada orang tuanya. Sangat perhatian dengan kondisi mereka. Tidak membiarkan nasib mereka meskipun dia sendiri dalam kondisi sedang sulit tapi tidak melupakan nasib siapa? Orang tuanya. Ini penting. Sebagian orang mungkin dia sudah punya anak dan istri. Dia mungkin sibuk sulit. Tapi jangan lupa orang tua kamu ingat, kamu doakan. Sekali kamu sambangi, kamu bantu kamu punya anak dan istri bukan alasan untuk kamu kemudian tidak menengok orang tua, tidak menengok orang tua. Ya, terlebih ketika orang tua itu fakir, maka wajib atas kamu untuk memberi nafkah. Sebagaimana pada anak dan istri kamu, kamu juga wajib memberi nafkah orang tua yang fakir. Seperti itu ulama mengatakan. Wajib bagi seorang anak untuk memberi nafkah orang tuanya yang fakir. Ada pun orang tua yang luas rezekinya maka tidak wajib ya atas anak untuk memberi nafkah orang tuanya. Seperti itu. Bahkan ada sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Hanifah meninggal diracun. Diracun oleh warai tidak suka. Bisa jadi adanya anggapan bahwa ini Abu Hanifah bangga suka pada kekuasaan kami. Sehingga diminta jadi hakim dia menolak, dia menolak. Apa dia benci dengan kami? Bisa jadi ada orang-orang yang dengki kepada Abu Hanifah kemudian apa bagaimana berusaha agar Abu Hanifah diracun sebetulnya sebagai sejarah beliau mati syahid insyaallah taala karena diracun oleh orang orang yang tidak senang ya orang yang tidak suka rahimahullah rahmatan wasi'ah adapun pujian para ulama sangat banyak ya beliau orang yang terpercaya berkata Yahya bin Ma'in dan dia adalah Yahya bin Ma'in imam dalam jarwa ta'dil kana Abu Hanifah siqatan la yuhadis bil hadis illa bima hafidah adalah Abu Hanifah seorang yang terpercaya siqah dia tidaklah menyampaikan hadis kecuali apa yang dia hafal Berkata Abdullah bin Mubarak, "Laula anna Allah a'anani bi Abi Hanifah wa Sufyan, kuntu kasairin nas." Kalaulah kata Ibnu Mubarak, kalaulah Allah tidak membantu saya bertemu dengan Abu Hanifah dan Sufyan, tentu saya kayak umumnya orang nggak ngerti apa-apa tentang agama. Padahal Ibnu Mubarak seorang imam besar, dia tidak melupakan jasa dari orang lain yang telah menjadikan dia mendapat hidayah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "An-nasu fil fiqhi iyadun ala Abi Hanifah." Manusia dalam bidang fikih sangat butuh pada Imam Abu Hanifah. Sini saya sebutkan pula ucapan Al-Fudail bin Iyad. Kana Abu Hanifah rajulan faqihan adalah Abu Hanifah seorang yang mendalam ilmu agamanya. Ma'rufan bil fiqhi. Tersohor dengan bidang fikihnya. Masyhuran bil wara'i. Terkenal sebagai orang yang hati-hati. Wasi'al mal. Dia orang yang luas hartanya. Ma'rufan bil afdali ala man yutifu bihi terkenal sering memberi kepada orang yang ada di sekitarnya. orangnya dua sertanya dan suka memberi kepada orang yang ada di sekitarnya. Saburun ala ta'limil ilmi bilaili wan nahar. Beliau sabar dalam mengajarkan ilmu baik di siang hari atau di malam hari. Wa hasanu wa hasanul lail dan juga beliau bagus di malam hari artinya memanfaatkan malam hari untuk banyak-banyak ibadah dan doa. Kasiras samdi qalilal kalam. Banyak diamnya dan sedikit ucapannya. Karena barakallahu fikum orang yang banyak ucapannya akan banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Sehingga Rasul mengatakan man samata naja. Man samata naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Tapi yang dimaksud kalau dia tidak tahu atau tidak perlu untuk berbicara. Nah, kalau dia harus berbicara, ya dia berbicara. Seperti al-amrul ma'ruf, anil munkar, harus dia berbicara. Qalilal kalam hatta tarida mas'ala fi halalin wa haram. Sedikit berbicara sampai datang pada beliau pertanyaan tentang halal dan haram baru dia belum menjawab. Fakana yuhsin ayadulla alal haq dan beliau bagus dalam menyampaikan ya al haq artinya penyampainya bagus orang itu mudah menerima hariban min mari sultan beliau ya lari dari hartanya penguasa artinya beliau jauh sekali dari ya hartanya penguasa bahkan beliau tidak mau diberi tidak mau menerima dari pemberian penguasa ya. karena beliau sangat hati-hati sekali ini bukan karena beliau benci kepada penguasa. Tidak. Ya. Namun karena beliau bersikap hati-hati. Karena para ulama menjadi contoh teladan. Kalau mereka itu nggak menjaga dirinya, maka orang pun akan meniru mereka. Orang itu siapa gurunya, orang itu siapa syekhnya. Kalau gurunya tidak hati-hati, kalau gurunya itu ya main serobot, maka muridnya pun ikut seperti itu. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ketika Isra dan Mi'raj ditawari dua minuman, yang satu susu, yang satu khamer, Maka Rasul mengambil susu. Kata Jibril, kalau kamu mengambil khamer maka umatmu akan sesat. Umatmu akan sesat artinya kalau pemimpinnya saja minum khamer, apalagi umatnya, apalagi ya pengikutnya. Sehingga ketika Rasul justru yang diambil adalah susu, maka beliau sudah sesuai dengan fitrah. Demikian secara singkat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Hari wafatnya atau tahun wafatnya Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan seperti di awal sudah kita sebutkan tentang Abu Hanifah demikian pula ulama yang lainnya ada manusia yang mereka berlebih-lebihan dalam memuji Abu Hanifah dan ada pula yang mereka justru sebaliknya kita disuruh untuk bersikap dengan sikap pertengahan di antara sikap yang keliru adalah menyanjung-nyanjung Abu Hanifah setinggi langit kemudian merendahkan ulama yang lainnya. Di antaranya adalah mereka merangkai hadis yang dusta yang menyebutkan Abu Hanifah si siraju ummati. Sabda Nabi katanya, Abu Hanifah adalah lentera bagi umatku. Lentera artinya yang menyinari umatku. Ini hadis palsu. Demikian pula hadis tidaklah aku tinggalkan setelah setelahku fitnah godaan yang lebih berbahaya dari iblis lebih daripada fitnahnya Muhammad bin Idris yaitu al-Imam Syafi'i sehingga pernah terjadi sedikit keributan antara pengikut madhab Syafi'i dan pengikut madhab Abu Hanifah dan ini sangat disesalkan ya padahal mereka para imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad semuanya berwasiat kalau pendapatnya salah maka tinggalkan ikuti yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka manusia. Ada salah, ada yang benar. Abu Hanifah punya fatwa yang itu terkadang benar, terkadang salah. Ya. Demikian Imam Syafi'i, demikian pula imam yang lainnya. Sehingga tentunya jangan berlebih-lebihan dalam memuji seorang sehingga mengangkat seorang di atas kedudukannya atau membenci sesuatu yang memang dia seorang alim yang ada kekeliruannya yang insya Allah taala orang alim tadi bukan di atas sengajaan yang orang alim tadi dia sudah memiliki alat untuk beristihad sehingga andai kata benar mendapatkan dua pahala andai kata keliru mendapatkan satu pahala maka akidah al-sunnah wal Jamaah, akidah yang benar adalah kita mencintai para pendahulu kita. Tidak menyimpan dalam hati ini kebencian pada seorang pun dari pendahulu kita yang salih. Yang ada adalah hati kita mencintai mereka dan lisan kita mendoakan rahmat dan ampunan. Saya tutup dengan ayat yang menyebutkan orang-orang yang datang setelah muhajir dan ansor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 Janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian, kebencian pada orang-orang yang beriman. Wahai Rob kami, sungguhnya engkau adalah dat yang lembut lagi penyayang. Lisan mereka dipenuhi dengan doa, sedangkan hati mereka dipenuhi dengan cintaan. Sepertilah semestinya kita terhadap para, terhadap para pendahulu kita yang salih. Semoga Allah SWT ampuni mereka dan kita semuanya dan kita diberi kekuatan untuk bisa